Semoga majlis kita ini dinilai oleh Allah sebagai majlis ilmu yang dengannya Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surganya. Terjadi sebuah peristiwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup mendorong saya untuk menyebutkan kembali kisah ini di beberapa kesempatan mengingat kondisi umat Islam di masa-masa ini sangat-sangat membutuhkan untuk terus mengingat dan mengevaluasi kisah ini. Kisah ini kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah. Di suatu hari ada sekelompok orang di masa Nabi yang telah mengucapkan La ilaha illallah hidup bersama para sahabat, menghadiri majlis-majlis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, juga hadir dalam solat bersama kaum muslimin. Tiba-tiba dalam suatu kesempatan beberapa orang tadi mengolok-ngolok sahabat Nabi sambil tertawa, sambil bergurau, mengatakan, kalian ini adalah orang yang paling penakut kalau bertempur. Sambil tertawa. Kalian ini orang yang tamak dan serakah. Suka makan. Dan beberapa ucapan semisal ini. Kemudian beberapa sahabat yang mendengar ucapan itu mereka sakit hatinya, bersedih dan kemudian datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan apa yang terjadi kepada Nabi. Peristiwa yang mereka dapati tadi. Subhanallah. Allah As-Sami' Allah yang maha mendengar Al-Basir yang maha melihat Allah mendengar semua suara diucapkan dimanapun dalam kesempatan apapun keras ataukah rendah suara tersebut Allah mendengarnya Sebelum saya lanjutkan kisah ini, sekedar mengingatkan diri saya dan seluruh saudara saya seiman tentang siapa dan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dua namanya, As-Sami' yang Maha mendengar dan Al-Basir Al-Alim yang Maha mengetahui segala sesuatu yang tampak dan yang tersembunyi yang terdengar ataupun yang ada dalam sanubari makhluknya. Suatu hari ada seorang wanita, seorang istri yang mendapati perlakuan suaminya yang tidak baik dalam sepanjang hidup rumah tangganya. Mengeluhkan tentang suaminya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi di rumah Nabi, di rumah yang di situ ada Sayyidah Aisyah Siti Aisyah istri Rasul. Di rumah yang kecil. Tidak ada ruang tamu khusus. Tidak ada ruang keluarga. Ruang yang sangat kecil. Wanita itu mengeluhkan kepada Nabi. Wahai Rasul, suamiku begini, begini, begini, begini. Kata Aisyah, aku yang berada di balik dinding tidak mendengar keluhan wanita itu apa yang dikeluhkan oleh dia. Nggak mendengar suara dia secara persis itu apa. Subhanallah turun ayat Al-Quran. Yang kemudian diabadikan dalam kitab suci kita Al-Quran dengan nama surat Al-Mujadilah. Allah mengatakan, Qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Wa tashtaki Wallahu yasma'u tahawurakuma. Qad sami Allah. Sungguh Allah telah mendengar keluhan wanita yang datang mengeluhkan tentang suaminya kepadamu. Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Wanita yang mengeluh kepada Nabi Allah katakan, Yasma'u tahawurakuma. Telah mendengar keluhan dan perbincangan kalian. Kata Aisyah, aku yang di balik dinding tidak mendengar. Para hadirin, Allah itu as-sami. Maha mendengar, al-alim. Maha mengetahui. Peristiwa yang tadi ternyata juga didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat yang sama turunlah sebuah ayat di dalam surat At-Taubah. Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Tiba-tiba turun ayat dan oleh Nabi dibacakan kepada mereka. Kalau kalian tanyakan, kata Allah, kepada mereka-mereka yang tadi mengolok-ngolok kaum mukminin, pasti mereka akan menjawab, kata Allah. kami sekedar bermain-main, bergurau, nggak serius. Sekedar bermain-main, nggak sungguhan kok. Pasti itu jawabannya. Subhanallah. Allah bongkar kedok mereka. Kemudian Allah lanjutkan, katakan wahai Muhammad kepada mereka itu. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah engkau mengolok-ngolok terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap rasulnya? Subhanallah, mengolok-ngolok mukminin, sahabat-sahabat Nabi. Allah sebutkan tiga perkara. Apakah kalian mengolok-ngolok Allah? dan ayat-ayatnya serta rasulnya. Kemudian Allah lanjutkan, La ta'tadiru, jangan kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Setelah sebelumnya kalian beriman. Masya Allah kaum muslimin yang saya muliakan. Seorang yang sudah menyatakan la ilaha illallah. Kalau dia tidak bisa menjaga kalimat la ilaha illallah dengan baik. Tidak bisa menjaganya dengan benar melalui lisannya. Ataupun melalui keyakinan-keyakinan yang ada di hati. Maka keimanan itu terancam. Terancam. Kita ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sempat kita sebutkan semalam. Wa innal 'abda la yatakallam bi kalimatin la yulqi laha balan aw lam yatabayyan fiha tahwi bihi ila nari jahannam ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib Tidaklah seorang hamba mengucapkan sebuah kata, sebuah ucapan yang dia tidak peduli apa ucapan itu, benar atau batil, sah ataukah tidak sah. Gak berusaha mengkroseknya kata Nabi. Maka dengan sebab kalimat yang dia ucapkan, dia terpelanting ke dalam jurang neraka lebih jauh dari jarak timur dan barat jatuh terpelanting. Satu kata. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman akan adanya hari kemudian hendaknya dia berkata dengan kata-kata yang baik baik dalam bentuknya baik dalam maknanya atau kalau dia tidak sanggup berkata-kata yang baik, hendaknya dia diam menjaga lisannya. Para hadirin yang saya muliakan. Sekarang ini mari kita renungkan bersama kalau tadi sekelompok orang hidup bersama Nabi, hadir di masjid Nabi, ya, berjalan dengan para sahabat Nabi, mengolok-ngolok sahabat Rasul, yang berjuang membela agama Allah, membela Rasulnya. Turun ayat. Disebutkan dalam riwayat, di dalam tafsir Ibnu Kathir, bahwa sahabat Abdullah bin Umar melihat mereka bergelantungan di onta Nabi, memegang tali onta Nabi, sambil meminta maaf, Ya Rasulullah, kami hanya bermain-main, kami hanya bergurau, Ya Rasul. Mereka terus terseret onta Nabi. Nabi tidak keluar dari sana kecuali membacakan ayat tadi. La ta'taziru. Jangan kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Mereka, ya Rasulullah kami hanya main-main ya Rasul. Rasulullah hanya menyampaikan amanat wahyu. Diulang oleh Nabi ayat tersebut. Dibacakan. Berarti agama ini serius gitu. Islam ini nggak main-main. Mari kita dengarkan apa yang terjadi di zaman kita. Beberapa waktu yang lalu muncul sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang pegiat apa yang sekarang diistilahkan dengan Islam Nusantara. Padahal kita yang kita kenal ya Islam rahmatan lil alamin, nggak ada yang lain. Dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kalau kita lihat kita bandingkan dengan Injil pada Al-Qur'an itu ada kelemahan-kelemahan. Dan Injil memiliki kelebihan-kelebihan. Sehingga saya menyarankan umat Islam untuk juga membaca Injil. Masya Allah. Al-Quran. Sebagai kitab suci umat Islam. Yang sudah Allah katakan telah sempurna. Yang Allah katakan sebagai hudan lil muttaqin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah katakan lillazina amanu hudan wa shifa. Al-Qur'an itu berfungsi sebagai petunjuk dan obat bagi orang yang beriman. Dengan mudahnya dia menulis dan mengatakan pada Al-Qur'an ada kelemahan-kelemahan. Ya, kalau ketika ada sebuah media as media kafir di negeri barat sana pernah menghina Al-Qur'an kemudian muncul sekelompok orang yang itu juga tidak dibenarkan dalam Islam tindakan seperti itu anarkis teroris ya, marah mereka ketika Al-Qur'an dihina akhirnya terjadi pembunuhan dan penyerangan ya. memang pantas untuk marah walaupun kita menyatakan Solusinya tidak demikian. Nah, marah karena diinjak Al-Quran. Tapi yang melakukan itu orang yang tidak berpakaian Islam. Yang mengucapkannya itu bukan orang yang mengklaim dirinya sebagai Muslim. Lalu bagaimana ketika kita mendengar ucapan semisal ini? dari seorang berbaju Islam. Tidak cukup sampai di sana. Seorang lagi, maaf-maaf saja, dari pegiat apa yang dinamakan dengan Islam Nusantara. Kita nggak tahu mau dijadikan apa muslimin di negeri ini. Dia mengatakan bahwa Ternyata kebenaran itu tidak tunggal, tidak satu. Semua agama memiliki nilai kebenaran. Kita sebagai umat Islam jangan sok merasa paling benar. Benar demikian? Sementara Allah mengatakan inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah diakui oleh Allah hanya Islam. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa may ghairal Islam islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, tidak akan pernah Allah terima darinya agama tersebut dan di akhirat dia tergolong orang-orang yang merugi. Kemudian kita tidak boleh untuk meyakini Islam sebagai agama satu-satunya yang benar. Tidak cukup sampai di sana. Si pegiat Islam Nusantara ini pun mengatakan, kalau nanti di akhirat kita bertanya kepada Allah tentang agama yang benar ini, Allah hanya tersenyum simpul. Seraya menunjukkan, membukakan surganya. Dan ternyata di sana didapati ada Muhammad. Dan ternyata di surga itu juga ada Yesus. Di surga itu juga ada Martin Luther. Allahu Akbar. Di surga itu ternyata ada Mahatma Gandhi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berdiri bulu kuduk kita mendengar ucapan seperti ini. Kalau tadi sekelompok orang di masa Rasul hanya mengatakan kepada sahabat-sahabat Nabi seraya bergurau Kalian penakut kalau berperang. Kalian ini senangnya makan saja. Turun ayat. Lalu bagaimana dengan ucapan seperti ini? Muncul lagi dari orang-orang yang semisalnya melecehkan syariat Rasulullah SAW. Wahai saudaraku, kalau anda benci kepada seseorang, jangan sampai syariat yang menjadi korbannya. Jangan sampai Al-Quran yang menjadi bulan-bulanan. Jangan sampai Allah tabaraka wa ta'ala yang jadi bahan gurauan Betapa kita ini takut. Takut. Atas keselamatan negeri kita. Keselamatan anak cucu kita. Yang sekarang pemahaman seperti ini berusaha untuk dilegalkan melalui jalur dan media pendidikan. Dan sudah mereka berjalan jauh. Jauh berjalan memasukkan program-program ini. Muncul lagi seorang yang mengatakan bahwa Nabi Adam, Nabi yang mulia, ayah seluruh manusia ini, yang Allah muliakan dan Allah perintahkan para malaikatnya untuk bersujud kepada Adam, kecuali iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Seorang muslim ketika mendengar nama ini muncul pengagungan di dalam hatinya. Nama yang mulia. Para hadirin yang saya muliakan. Ada yang berani mengucapkan sebenarnya Nabi Adam atau dengan bahasa dia sebenarnya Adam itu diusir dari jannah Bukan karena makan buah khuldi. Tapi tidak lain karena melakukan hubungan inkes. Hubungan pers, maaf maaf saja, persetubuhan seorang ayah dengan putrinya. Hawa itu bukan istri tetapi putri. Sehingga dengan itu Adam yang hidup di komunitas Eden diusir oleh masyarakat di komunitas Eden itu tadi karena telah melakukan hubungan yang tidak senonoh. Allah Akbar. Allah Akbar. Bahkan kita semua umat Islam yakin bahwa jannah dan surga yang Allah letakkan Nabi kita Adam dahulu adalah jannah kaum mukminin yang berada di atas langit yang ketujuh sebagaimana diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan diberitakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Dan disampaikan oleh para ulama sejak masa sahabat tabi'in tabi'in tabi'in para imam kita yang empat semuanya pun mendidik umat dengan keyakinan ini. Dia mengatakan dengan ringan dan entengnya dan tempat Adam dahulu itu adalah sebuah komunitas yang sudah mengenal cocok tanam. Diistilahkan dengan komunitas Eden. Komunitas ini berada di muka bumi, tidak seperti yang diceritakan Al-Quran. Tidak seperti yang diceritakan Al-Quran. Wahai saudaraku umat Islam. Al-Quran kita sedang diinjak-injak oleh sekelompok orang bernamakan dengan nama-nama islami. Terdidik di perguruan tinggi-perguruan tinggi berlabelkan Islam. Allah mendengar semua ini. Dan Allah tidak lalai. ما yalfidhu من قول illa لديه رقيب atid. Tidaklah terucapkan sebuah ucapan kecuali di situ ada malaikat rakib dan atid yang selalu mencatat. Inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bersama kalian itu ada para malaikat yang mulia. Yang mereka selalu mencatat, menulis apa saja yang dilakukan oleh umat manusia. Demikian kondisi umat. Allah itu tidak lemah. Allah itu besar, agung, kuat telah banyak sejarah yang kemudian Allah hancurkan suatu kaum karena pelanggaran dan kemaksiatnya, kemaksiatannya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini beberapa contoh apa yang terjadi di zaman kita sebagai pelajaran bagi kita semuanya bahwa seorang muslim itu hendaknya dia selalu mengoreksi, mengevaluasi ulang apa yang akan keluar dari lisannya. Karena semua ini diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hendaknya dengan sungguh-sungguh berusaha membentengi iman kita, iman keluarga, anak istri kita, iman saudara-saudara kita kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah memberi bimbingan kepada kaum muslimin di negeri ini secara khusus. Di atas bimbingan wahyu Allah Al-Quran dan hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah membimbing pemerintah kita. Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan Allah tanamkan di dalam hati mereka cinta Al-Quran, cinta Islam, cinta kaum muslimin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.